oleh karena itu ketika Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melihat ketika beliau ditanya sama orang tawakal apakah bagaimana Gusti tetapi pengkepadamu yang oleh memberikan nasihat kepada para imra'atin يموت لها ثلاثة من الأولاد إلا كان لها حجابا من النار tidaklah dari kalian seorang wanita yang meninggal dari mereka tiga orang anak melainkan akan menjadi penghalang hijab dari anak maka oleh karena itu dikatakan pakaian seorang wanita yang menutupi pakaian mereka dari pandangan-pandangan manusia ini dikatakan sebagai al-ijab. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 59, di mana ayat ini merupakan ayat yang terkenal yang disebutkan ayat al-ijab. Ayat yang memantikkan seorang untuk berhijab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Ayuhan Nabi, Wahai Nabi, disyaitan subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikatakan kepada umatnya Kul Katakanlah kepada istri-istrimu Wabanatika Dan kepada anak-anakmu Yang bukan istri dan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isyarah memerintahkan kepada para wanita kaum ini tinggal balaslah di buyutihina apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka sehingga jadi dalam satu hadis tertentu asyufatina wuduhahunna min fadli rumusihina Maksudnya mereka menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala-kepala mereka disadari dengan jilbab-jilbab yang mereka gunakan dedikasi nah, itu Mereka sebagai wanita wanita yang berbeda. Dan sebaik mereka masyarakat dahulu itu mana orang-orang mana orang-orang orang-orang para pelacur, dan para budak-budak itu dikenal dengan yang mereka. ini adalah dengan menggunakan kalau mereka menggunakan sunnah, mereka pun lebih mudah mengetahui mana yang dari sehingga mereka itu tidak oleh Imam Suci ketika beliau ini, beliau menjelaskan bahwa itu dahulu ada beberapa orang dari kalangan orang Arab di Madinah. Kalau sudah malam, malam dan apa mulai gelap, maka mereka mulai lingkungan dari kalangan budak-budak perempuan itu dibuat orang Maka orang-orang dari kalangan orang-orang fasik mengambil kesempatan. Nah, nah, begitu mereka duduk di lorong-lorong kota Madinah tersebut, maka yang lewat di mengetahui jumlah mengulurkan mereka menganggap takut, kekuat, jangan dapat dan putih. Kenapa? Karena seorang putih, seorang program Ini seorang wanita muslimah bukan seorang begitu yang lewat dia tidak menggunakan sebagai itu Fa'ayun dan itu yang mereka Rahimah dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengampun dan maha penyayang. Bagi mereka dia telah melakukan perbuatan dosa dan mereka yang pernah melanggar perintah-perintah Allah kita tidak menggunakan dia dengan menggunakan cinta untuk Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka telah mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mereka menurunkan cinta atas para mereka. Maka akan berkata kaum muslimat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kalau mungkin mereka itu telah melakukan berbagai macam perbuatan dosa selama ini mereka tidak pernah bersedia tapi ingatlah adalah kita kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala maha kita tidak terus istirahat. tidak tidak mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian ingatlah bahwa Allah Subhanahu Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa'i dan ya, al-qawaid al itu tapi akan di sini wal itu hunnal majalis yaitu orang-orang para wanita yang sudah itu al tidak bisa dari kalangan para wanita adalah gila yang dimajikan yang mereka sudah tidak mengharapkan pernikahan. Dia sudah tidak punya selera lain, sudah tidak punya diberikan rukhsah itu hanya orang tua saja. Berarti para wanita secara umum, siapapun mereka, wajib atas mereka untuk menggunakan jilbab. Jilbab yang di sini yang dimaksud adalah menutupi seluruh tubuh mereka tanpa disertai tazayyun, tidak dengan berhias diri, tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Walaupun pakai cadar, kalau pakai warna orange, ya mungkin mencolok. Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kita untuk melihat wajah mereka. Nah sekarang kalau wajah-wajah mereka terbuka, kita mengatakan ya eh, untuk apa lagi? Sudah sudah bosan kita melihatnya. Ya sering jalan ke sana kemari. Nah sudah dilihat. Kalau memang para para sahabat, tentunya sahabat ini mengatakan sudah saya lihat ya Rasulullah. Tak perlu kamu bilang, karena saya sudah sering melihatnya. Ya kalau jalan kemana-mana nggak pakai apa enggak pakai tutup wajah kok. Nah, apa gunanya berarti? Nah, apakah mungkin orang itu ketika hendak melamar kemudian disyaratkan untuk melihat yang dilihat itu hanya tangannya, yang dilihat itu hanya ya bagian lehernya, wajahnya nggak dilihat. Oh, ini bukan manusia ini. Ini bukan laki-laki. Laki-laki itu sesuatu yang paling menarik yang dia lihat adalah wajah. Walaupun dia melihat rambutnya panjang kayak yani. Walaupun dia melihat tapi kalau wajahnya tidak dilihat kurang cukup bagi mereka. Ini nah. Nah, kalau kemudian diper, diperbolehkan untuk dibuka, apalagi? Adapun hadis Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis Asma yang ditegur oleh Rasulullah wahai Asma, kalau seorang wanita itu sudah balik, maka tidak boleh mereka itu membuka sesuatu kecuali ini dan ini yaitu wajah dan telapak tangan. Hadis ini adalah hadis yang baik. Bahkan Al Imam Al Bukhari rahimahullah mengisyaratkan tentang kebaifan hadis hadis ini. Enam. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31 wa kullil mu'minati dan katakanlah kepada para wanita yaghdudna hendaklah mereka menundukkan min absarihinna dari pandangan-pandangan mereka. Nah, sebelumnya ayat itu kepada kaum mukminin wa qul lil Ya yaghuddu min absarihim wa yafadu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ini secara umum ya Allah. Demikian pula ketika Allah memerintahkan pada para wanita, katakanlah kepada para wanita hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Ini secara umum. Segala sesuatu yang akan mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, kepa kepada perbuatan zina yang akan membangkitkan syahwat seseorang, tinggalkan itu namanya menundukkan pandangan. Bukan menundukkan pandangan itu nah. kalau seseorang itu harus menundukkan ketika melihat bentuk aslinya. Ya, sebagian orang-orang bodoh menafsirkan seperti itu bahwa yang hanya diperintahkan untuk menundukkan itu kalau asli. Jadi kalau foto boleh orang melihat, kalau televisi boleh, kalau film porno boleh. Ya. Ada beberapa kiai seperti itu. Kiai penyesat umat Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaghuddu min absarihim, tundukkan dari pandangan mereka dari apa saja yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam perbuatan zina, apakah melalui foto, enam, eh, ataukah melalui cerita-cerita, ataukah melalui sesuatu yang membangkitkan syahwat mereka, ini seorang itu menundukkan dan menahan hawa nafsunya. Makanya pada ayat yang setelahnya Allah mengatakan wa yahfazna hendaklah mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Disebutkan oleh salah seorang ulama yaitu Abdul Aliyah, beliau mengatakan setiap ayat ini kaidah, setiap ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam ayat tersebut hifzul furuj menjaga kemaluan itu artinya zina. Ya. Setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Hiftul furuj, menjaga kemaluan artinya adalah azina, berzina. Nah, nah ini menunjukkan bahwa peringatan yang sebelumnya diperintahkannya kita untuk menundukkan pandangan, artinya kita menundukkan pandangan dari segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam perbuatan zina. Apakah melalui film, ya, ataukah melalui gambar-gambar ataukah melalui segala macam enam eh, segala macam, tidak diperbolehkan wa yahfaqa furujahunna dan hendaklah mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka wala nazi zinatahunna dan janganlah mereka itu menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha kecuali apa yang nampak dari mereka yaitu yang tidak bisa disembunyi apa yang tidak bisa disembunyi Hah? apa yang tidak bisa disembunyi wanita kalau keluar pakaian luar gimana sembunyikan pakaian luar jangan pakai kotak tidak mungkin kan tidak bisa disembunyikan yang seperti ini oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan illa ma zahara minha kecuali apa yang nampak dari mereka yaitu pakaiannya ketika mereka keluar wal yadribna dan hendaklah mereka itu menaruh bihumurihinna dengan khumur khumur itu jamak khimar ya yaitu khimar ma yukhammaru bi ma apa yang menutupi kepalanya nah itu namanya khimar. Wal yadribna dan hendaklah dia menaruh khimar mereka ala juyubihinna di atas dada-dada mereka. Mereka tutupi dengan kain dari atas kepala sampai ke bawah mereka. Wala yubdina zinatahunna dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa libuhulatihinna kecuali terhadap suami-suami mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan orang-orang atau laki-laki yang boleh bagi seorang wanita itu untuk memperlihatkan aurat mereka kepada yang disebutkan di sini. Atau dengan kata lain mereka disebut dengan al-maharim, mahram. Ya, ini disebutkan jenis-jenis mahram yang diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memperlihatkan auratnya. Untuk memperlihatkan auratnya dan tentunya masing-masing di antara mereka berlainan. Ada yang boleh diperlihatkan semuanya, ada yang tidak diperbolehkan. Ila libu'ulatihinna kecuali terhadap suami-suami mereka. Itu boleh seorang wanita memperlihatkan aurat kepada suaminya. Batasannya sampai di mana? Au abaihinna ataukah bapak-bapak mereka? Ya. Ini mahram juga bapak asli ya, bukan bapak angkat. Ada orang mau itu bapak saya. Satu itu bapak saya. Ternyata diselidiki bapak angkat. Bukan bapak itu. Ya. Bapak saya bapak Presiden Soeharto dikatakan juga bapak, tapi tidak dikatakan itu sebagai mahram. Bapak maksudnya yang melahirkan dia. Dan bapak yang dimaksud di sini buat bapak terus ke atas. Ya, bapaknya, kakeknya, ah, bapaknya, kakeknya, sampai di atas. Itu boleh. Enak. Kadang ada orang menyangka, ya, kadang biasa di kalangan ikhwan ada yang baru kenal Islam, sama neneknya itu nggak mau, nggak mau salaman. Sama neneknya, uh, ibunya, ibu dia, subhanallah. Dengan ibunya, ibu dia tidak mau salaman. Karena mengatakan itu ibu ente. Jadi kalau disebut umun, yang dimaksud di situ adalah ibu di atas sampai ke atas itu. Enak. Kalau disebutkan bapak sampai ke atas sampai Nabi Adam, itu bapak kamu semua. Eh, ini disebut dengan ada Jadi bukan hanya yang yang penyebab yang melahirkan, tapi di atasnya juga kakek dan seterusnya. Ya, kalau disebutkan di dalam apa? Dalam istilah mawarid itu aku akan dapatkan bahwa al-ab itu enam akan terus ke atas Abul Ab, Al-Ab, Abul Ab sampai terus ke atas. Nah, au abai dihina, ataukah bapaknya suami mereka. Nah, itu mahram juga. Ya. Kalau sudah terjadi akad nikah, ya. Si fulan izinkan fulanah, maka orang tua dari si fulan orang tuanya suami itu menjadi mahram bagi fulana. Ya, hanya sekedar akad nikah. Ketika orang ini sudah mengatakan, laki-laki mengatakan, mobil tu nikah wa tazwija bil bantu. Saya sudah terima nikahnya. Sudah. Sudah menjadi mahram walaupun belum dukhul. Walaupun belum belum terjadi dukhul, belum masuk gitu. Nah, sekedar akad nikah sudah Paham ini ya? Nah ini termasuk apa? E, mahram yang sifatnya muabbad selama-lamanya. Au abnaihinna ataukah anak-anak mereka. Ya, anak-anak e, seorang wanita yang punya anak itu juga menjadi mahram. Au abna'i ataukah anak dari suami-suami mereka. Nah, kalau misalnya ada seorang wanita menikah dengan duda, ya kan? Dia mempunyai satu anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini pun menjadi mahram bagi wanita tersebut. Nah, ataukah saudara-saudara mereka? Nah, saudara-saudara mereka. Ini secara umum, ikhwan. Ini secara umum apakah saudara itu satu ayah, satu ibu? Ya, satu ayah ibu ataukah mereka itu saudara saya? Nah, satu ayah tapi berlainan ibu. Ataukah saudara mereka itu satu ibu berlainan ayah? Ini semua termasuk di dalam ayat ini. Au ikhwanihinna ataukah saudara-saudara mereka. Nah, bani ikhwanihinna ataukah anak dari saudara-saudara mereka istilahnya apa Kemanakah? ya kemanakah? nah au bani akhawatihinna sudah berapa ini mahram? Hah? Suami, bapak, bapak suami, terus anak, anak suami, saudara, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, para wanita, atau kamu udah sudah sepuluh. Awit tabi'ina, khairi ulil hilbadi, ataukah orang-orang yang mengikuti yang tidak mempunyai irban minar rijal dari kalangan laki-laki laki-laki yang tidak punya nafsu ya kata e, sebagian para ulama Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan yang dimaksud dengan at-tabi'ina ghairi ulil irbah ini yaitu al-mughaffal alladhi la syahwatahu lahu yaitu orang yang at-tolotoloi apa itu al-mughaffal apa apa?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 Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina illa ma minha." Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak dari mereka. Dan ini telah kita jelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau di mana beliau mengatakan la yudhirna syai'an min az-zinati lil ajanibi illa ma yumkinu yaitu janganlah para wanita menampakkan sesuatu dari perhiasan kepada para ajanib orang-orang yang bukan mahram mereka kecuali apa yang tidak mungkin untuk disembunyikan Qala Ibnu Mas'ud berkata Abdullah bin Mas'ud karridai wa seperti arida selendang wasdiyabi dan pakaian mereka arida ini telah kita jelaskan perkataan al-imam Ibn rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan arida pada zaman dahulu bimanzilatil izar yaum kedudukannya sebagai izar seperti sarung pada zaman sekarang ini ini kita telah sampai ke halaman yang ke-89. Kemudian berkata al-muallifah Ummu Abdullah rahimahullahu taala. Amma zinatu fi qawlihi Adapun azina perhiasan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala yubdina zinatahunna dan janganlah mereka memperlihatkan menampakkan zinahnya mereka, perhiasannya mereka illa libu'ulatihinna dan seterusnya. Kecuali kepada bu'ulah dan ayat selanjutnya yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 31. Bu'ulah sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bu'ulah adalah suami-suami mereka. Fahaulai maka mereka yang disebutkan ini mulai dari kata bu'ulah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala awit tifl alladzina lam yadhharu ala auratin nisa ini semua penjelasan tentang al maharim mahram mahram mereka eh ini semua penjelasan tentang mahram mereka sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu apa yang disebut dengan mahram siapa yang hadir hadir ah apa yang dimaksud dengan mahram? Orang yang apa? Orang yang diharamkan untuk menikah. Sudah sampai di situ. Hah? Pengertiannya, saya menanyakan pengertian. Apa yang dimaksud mahram? Kalau kita mengatakan mahram, artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi berarti kita memasukkan siapa? Saudara perempuan istri. Kita akan masukkan dia sebagai mahram. Tahu kan hakikat mahram? Yang dimaksud dengan mahram yaitu orang yang diperbolehkan kita berkhalwat dengannya. Dan diperbolehkan kita melakukan safar, perjalanan. Kalau kita memasukkan apa saudara dari istri kita, saudara perempuan dari istri kita. Kalau kita mengatakan orang yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Saudara dari istri kita diharamkan. Karena tidak boleh menjamak di antara dua saudara perempuan. Dan ini tidak benar. Oleh karena itu ada tambahan. Yaitu orang yang tidak boleh dinikahi tahriman mu'abbadah dengan pengharaman yang sifatnya abadiyah selama-lamanya. Nah, yang sifatnya selama-lamanya tidak boleh. Bisa babin mubah dengan sebab yang diperbolehkan, dengan sebab yang mubah. Jadi ini ikhwan fiddin azakumullah, tidak semua yang diharamkan itu mahram. Ada di antara mereka yang mahram, apa ada di antara mereka yang diharamkan tapi kedudukannya mereka itu sebagai muharram muakkad misalnya bukan diharamkan karena selama-lamanya. Nah, wa takhtalifu rutabuhum eh, nah. Fahaula'il maka mereka yang disebutkan dengan mahram-mahram di dalam ayat ini yajuzu lil mar'ati an zinataha amamahum boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan perhiasan mereka di hadapan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini? Suami mereka, kita ulangi lagi, ataukah ayah-ayah mereka, atau ayah-ayah dari suami mereka, atau dengan kata lain apa? Mertua, ataukah anak-anak mereka, atau anak-anak dari suami mereka, ataukah saudara-saudara perempuan mereka, ya, apakah itu saudara seayah ataukah saudara seibu ataukah anak dari saudara mereka ataukah anak-anak dari saudara-saudara perempuan mereka ataukah nisa nisa'ihinna ataukah para wanita nah boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan aurat di hadapan mereka au ma malakat aymanuhunna ataukah yang mereka miliki dari budak-budak apakah itu budak laki atau budak wanita awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal ataukah para lelaki yang mereka itu sama sekali tidak mempunyai syahwat sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Ali apa Abul Aliyah dan demikian pula para ulama yang lainnya Ikrimah awit tifl alladzina lam yadhharu ala auratin nisa ataukah anak-anak yang mereka itu belum mengetahui tentang aurat seorang wanita yaitu anak-anak yang belum bisa membedakan mana wanita yang cantik, mana yang wanita yang yang tidak demikian. Belum mampu untuk membedakan antara aurat-aurat yang ada pada wanita yaitu belum mempunyai syahwat sama sekali. Jadi mereka inilah yang disebutkan dengan al-maharim dan ada beberapa mahram yang tidak disebutkan di dalam ayat ini itu disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti uh, saudara saudara laki-laki dari ibu ataukah saudara laki-laki dari bapak atau diistilahkan dengan om paman. Ini juga termasuk maharim, termasuk dari kalangan maharim. Demikian pula di dalam ayat ini belum disebutkan tentang saudara sesusuan. Jadi bukan berarti bahwa apa yang tidak disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 31 maka hanya mahram tersebut hanya terbatas pada ayat ini saja. Tidak akan tetapi disebutkan pula pada ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takhtalifu rutabuhum fi ibda'i zinati Dan berselisih berbeda tingkatan-tingkatan mereka di dalam menampakkan perhiasan kepada mereka. Yang mana yang boleh ditampakkan aurat di hadapan orang-orang yang disebut sebagai al-maharim, mahram. Fazauju seperti azauj suami. Yajuzu lahu ayyanzura ila badin badani zaujatihi kullihi. Adapun seorang suami diperbolehkan bagi dia untuk melihat kepada seluruh jasmani istrinya semuanya seluruh tubuhnya enam eh, tanpa terkecuali ini dikhususkan kepada seorang suami Nah, tanpa terkecuali. Adapun dalil-dalil yang dijadikan oleh sebagian para ulama tidak bolehnya seorang saling memperlihatkan kemaluan antara suami dengan istri hadis-hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith Dhaifah. Eh, nah. Sedangkan hadis-hadis secara umum menjelaskan kepada kita bolehnya tentang mandinya Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bejana yang satu dan mereka berdua dalam keadaan janabah. Ini menunjukkan bolehnya antara satu dengan yang lainnya saling uh, memandang dan saling memperlihatkan aurat tanpa ada perkecualian sama sekali. Wa ma siwahu minal maharim Adapun yang selainnya daripada mahram-mahram yang disebutkan, fahum mutasawuna fi ibdani zinati lahum. Maka mereka ini semuanya sama di dalam menampakkan perhiasan kepada mereka. Jadi boleh menampakkan perhiasan kepada mereka tapi tidak seluruhnya. enam eh, tidak seperti yang ditampakkan di hadapan suami. Adapun di antara selain suami, maka boleh bagi seorang wanita untuk bukan perhiasan mereka tapi sebatas apa yang biasanya ditampakkan kepada mereka. Apabila mereka dalam keadaan berpakaian rumah misalnya, enam, eh, maka boleh bagi mereka untuk memperlihatkan apa yang galiban, apa yang biasanya dipakai oleh wanita tersebut yang ditampakkan di hadapan mereka. Wa minal mawadhi'i allati tubdiha al-mar'atu limaharimiha. Di antara tempat-tempat yang seorang wanita boleh memperlihatkan perhiasannya di hadapan mahram-mahramnya mawadhi'ul wudu seperti anggota-anggota wudu. Ini boleh diperlihatkan di hadapan mereka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Imam Malik. An-Nafi' dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar qala annahu qala dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata Kana ar-rijalu wan-nisa adalah para wanita dan lelaki yatawaddauna mereka semuanya berwudu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'an keseluruhan atau mereka berwudu secara bersama-sama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membawa hadis Rasulullah ini kepada mahram-mahram mereka yaitu para lelaki dan wanita yang mereka semuanya satu keluarga yang satu sama lainnya itu mahram kedudukannya mereka bersama-sama berwudu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam. Eh, Jadi ikhwan wa akhwati fi din azakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini kita tidak bisa membawanya secara umum. Karena kalau kita membawa secara umum akan menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam keharaman tentunya. Dan tidak mungkin. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada perbuatan yang haram. Artinya apa? ayat ini atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama sekali bukan dalil membolehkan seorang itu untuk ikhtilat dengan para wanita dengan berdalil bahwa di zaman Rasulullah pun laki-laki dan para wanita mereka berwudhu secara bersamaan. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini mereka mengatakan ada kemungkinan bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini para sahabat melakukannya sebelum turunnya ayat hijab. Mereka masih bersama-sama. Nah, sebagaimana Anas bin Malik masih belum berhijab di hadapan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pada waktu itu itu sebelum diturunkannya ayat hijab. Tapi setelah diturunkan ayat hijab maka tidak diperbolehkan lagi perkumpulan ikhtilaf antara laki-laki dan wanita kecuali terhadap mahram-mahram mereka. Paham ini ya? Nah. Fahadal hadithu yuhmalu alal maharimi. Maka hadis ini dibawa kepada mahram. Ya, karena tidak mungkin kita membawa secara umum karena yang demikian ini jelas tidak diperbolehkan disebabkan karena adanya ayat hijab, Au annahu ataukah hadis ini kana qabla al-hijab terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Jadi ikhwan fiddin azakumullah ada dua kemungkinan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan wudhunya para lelaki dan wanita secara bercampuran mereka ikhtilaf ini dibawa kepada ayat apa dibawa kepada kejadian bahwa terjadi perkara ini sebelum turunnya ayat hijab. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu Dari kalangan para sahabat dan para wanita mereka berwudu secara bersamaan tapi mereka ini semuanya termasuk dari kalangan mahram-mahram mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adamah Qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha. Wahai Bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Dan ini yang dimaksudkan adalah khitab kepada seluruh manusia. Qad anzalna alaikum. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan. Pakaian yuwari sawatikum yang akan menutupi sawatikum, yaitu aurat-aurat kalian yang akan menutupi aurat kalian warisan dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian rishan yang dimaksud dengan rishan yaitu perlengkapan dari pakaian kalau libas itu apa yang di dipakai oleh seorang manusia untuk menutup aurat. Ini namanya apa? Libas. Sedangkan rishan itu kesempurnaan pakaian. Ya, minal mukabilat Termasuk diantara yang menyempurnakan. Nah, seperti misalnya seorang pakai gelang, nah, ataukah pakai kalung, nah, atau kopiah dan seterusnya perlengkapan yang gunanya bukan menutup aurat kalau libas gunanya untuk menutup aurat nah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kami telah menurunkan kepada kalian libas pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian dan kami telah turunkan kepada kalian risyad ya yaitu yang akan menyempurnakan ketika kalian berpakaian Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah, "Walibasut taqwa dzalika khairun." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itulah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semoga mereka mendapatkan peringatan. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia diwajibkan atas kita untuk menggunakan libas untuk menutup aurat. Nah, dan ini adalah perkara yang diwajibkan atas kita seluruh umat manusia. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala diambil dari kitab Fathul Bari jilid yang 11 halaman 22 Haddatsana Yahya bin Sulaiman. Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsana Ibn Wahb. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibn Wahab. Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus. Yunus bin Yazid Al-Aili. An Ibn Shihab. Dari Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim. Qala beliau berkata, Akhbarani Anas bin Malik annahu qala. Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa beliau berkata, Kana ibna ashri sinina مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kata Anas bin Malik kana ibna ashri sinin beliau anak berumur 10 tahun maqdama Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semenjak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ke kota Madinah. Jadi kedatangan Rasulullah kota Madinah Anas bin Malik berumur berapa tahun? 10 tahun. Nah, fakhadimtu atau fakhadantu Rasulullah sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya pun membantu melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Nah, hayatahu yaitu sepanjang hidup Rasulullah semenjak kedatangan beliau di di Madinah. Nah, berarti meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Anas berumur berapa? ketika beliau sudah berumur kurang lebih 20 tahun. Nah, wa kuntu a'laman nasi dan aku a'laman nasi manusia yang paling mengetahui bisya'nil hijabi tentang ayat hijab hina unzila ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Ubay bin Ka'b dan sungguh Ubay bin Ka'ab yas'aluni anhu bertanya kepadaku tentang ayat hijab. Bagaimana kejadian turunnya ayat hijab tersebut? Wa kana awwalu ma nazala dan adalah yang pertama yang diturunkan ayat hijab tersebut kejadiannya fi mubtana Rasulillah صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش pada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahshin. Nah, ini kalau tidak salah istri beliau yang keenam, ya wallahu alam bisawab asbah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biha arusan maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah beliau sebagai seorang pengantin waktu itu baru menikah dengan Zainab Pada al-qaum maka Rasulullah pun memanggil al-qaum memanggil beberapa sahabat fa'asabu minat ta'ami thumma kharaju maka mereka pun makan asabu minat ta'am yaitu mereka mengambil bagian dari makanan tersebut setelah mereka makan thumma kharaju kemudian mereka keluar selesai makan mereka keluar kembali ke tempat-tempat mereka masing-masing wa baqiya minhum dan tinggallah dari mereka yang datang tadi yang diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya tinggal dari mereka rahtun rahtun itu ya kurang lebih 3 sampai 10 itu rahtun kurang lebih sekelompok begitu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada sekelompok yang tetap tinggal duduk di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya mereka juga ikut keluar. nah, nah sebagian para sahabat mereka sudah keluar, sudah kembali, kecuali beberapa kelompok ini mereka masih tetap tinggal di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atalul muqdah, maka mereka berlama-lama tinggal. Nah, tidak faham rupanya. Padahal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengantin baru رسول Rasulullah sallallahu alaihi عليه وعلى آله wasallam maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa kharaja maka beliau pun keluar berharap kalau Rasulullah keluar mereka juga ikut keluar mestinya kan begitu wa kharajtu ma'ahu dan Anas mengatakan saya juga keluar bersama Rasulullah saya ikut keluar bersama beliau kayak supaya mereka juga keluar ikut begitu Rupanya ini beberapa orang tidak paham. Famasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah berjalan itu, ya, pergi. Nah, wa itu mau dan saya juga berjalan bersama Rasulullah hatta jaa sampai beliau tiba atabata hujurati Aisyah di depan pintu rumahnya Aisyah. Padahal ini bukan giliran Aisyah ini. Nah, ini giliran pengantin baru sama Zainab pintu Jahsh sampai datang ke depan pintu gerbang rumah Aisyah. Thumma dhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka annahum kharaju bahwa mereka telah keluar, mungkin mereka sudah kembali. Faraja'a maka Rasulullah kembali. Datang lagi ke tempat Zainab wa raja'tu ma'ahu kata Anas bin Malik saya juga kembali bersama Rasulullah. Hatta dakhala ala Zainab sampai Rasulullah masuk kepada Zainab. Faidahum julusun. Ternyata mereka masih duduk. Nah, waktu itu keadaannya masih campur karena memang waktu itu belum diturunkan ayat hijab, jadi masih campur. Nah, di dekat Zainab itu masih ada orang-orang ya beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk wah ini masih ada ini. Gimana? Faidahum julusun. Maka ternyata mereka masih duduk tidak memahami kondisi ini. Ya, tidak tahu sikon. Lam yatafarraqu, mereka belum ber, yakni apa? bercerai, artinya mereka belum keluar. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi. Keluar lagi. Nah, waraja'at mau dan saya kembali juga tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap supaya beliau tiba di depan pintu gerbang Aisyah, rumah Aisyah, fadhanna am qad kharaju, maka Rasulullah menyangka bahwa mereka telah keluar, faraja'a wa raja'tu mahu, maka beliau pun kembali dan saya juga kembali bersama beliau, fa idzahum qad kharaju. Maka ternyata mereka sudah keluar. Nah, nah, begitu mereka sudah keluar, tinggal siapa? Anas bin Malik yang suka ikut-ikutan. Sering mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis begitu Rasulullah masuk, Anas bin Malik juga ikut masuk. Fa'anzala ayat al-hijab. Maka Allah menurunkan ayat hijab tersebut. baba baini, fadara baini wa bainahu sitra. Maka setelah turunnya ayat hijab ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghalangi, memberikan halangan antara aku dengan beliau. Semenjak itu, lalu ditutuplah sehingga Anas bin Malik tidak lagi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menuju kepada istri-istrinya. Nah, jadi ini ikhwan fillah azakumullah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan pada kita sebab diturunkannya ayat hijab tersebut yaitu ketika pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zainab bintu Jahsyin. Wa qala Tirmidzi dan berkata Imam Tirmidzi Abu Isa محمد بن عيسى بن ثورة حدثنا محمد بن بشار telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar Bundar قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري عن مورق والله أعلم من مورق perlu dilihat kembali apakah ini maurok atau masruk. Nah khawatir jangan-jangan masruk ini mungkin salah cetak. Wallahu alam. Ya, nanti insya Allah dilihat kembali ini sanad aslinya dalam Sunan At-Tirmidzi. Apakah yang betul di sini maurab ataukah masruk? Wallahu alam. An Abil Ahwas dari Abu Ahwas An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Dari Abdullah Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda Al mar'atu auratun bahwa wanita itu adalah aurat fa idza kharajat apabila dia keluar istashrafaha syaitan maka syaitan memuliakan dia. Wal haditsu rijaluhu thiqat. Hadis ini perawi-perawinya adalah perawi yang terpercaya. Wa al asy Al-Albani fil Irwa. Hadis ini disahihkan oleh al syaikh Al-Albani di dalam kitabnya Irwaul Ghalil hadis nomor 273. Wa kadzalika dan demikian pula sahahahu al-walidu fi sahihil musnad. Hadis ini telah disahihkan oleh Al-Walid yang dimaksud dengan Al-Walid yaitu orang tua beliau Syekh mukbil Rahimahullah taala di dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Rahimahullah taala ini menjelaskan pada kita bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat dan keluarnya seorang wanita ini merupakan fitnah. Sebab syaitan akan merasa senang apabila mereka keluar. Oleh karena itu, seorang wanita janganlah mereka keluar dari rumah mereka kecuali apabila ada hajat. Apabila mereka mempunyai hajat, maka diberikan rokso kepada mereka sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa mereka telah diizinkan diberikan keringanan apabila mereka mempunyai kebutuhan untuk keluar, boleh bagi mereka itu ke keluar. Akan tetapi tentunya mereka harus memperhatikan persyaratan-persyaratan. Nah, seperti dia harus meminta izin kepada suami sebelum dia keluar. Sebab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, jika sta'dzanat imra'atuhu fala yamna'ha ila masjid apabila meminta izin istri kalian ke masjid kepada suami kepada suaminya atau salah seorang kalian jangan dia mencegahnya jangan dia melarang maka kata-kata meminta izin para ulama menjelaskan wajibnya seorang wanita sebelum dia keluar dari rumahnya diwajibkan atas mereka untuk meminta izin terlebih dahulu mereka harus istidak meminta izin kepada suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh bagi mereka untuk keluar. Nah, ini sedangkan kepergian seorang wanita saja ke masjid, dia harus meminta izin. Apalagi ke tempat-tempat yang lain. Nah, keluarnya tidak boleh menyebabkan fitnah. Nah, dengan mutazayyinah menggunakan perhiasan lalu tampakkan perhiasan tersebut ataukah membunyikan perhiasan yang ada yang dia pakai walaupun tersembunyi ya misalnya kalau dia memakai gelang dari gelang kaki lalu dia berusaha dia sengaja untuk membunyikannya maka yang demikian tidak diperbolehkan nah tidak diperbolehkan untuk memakai parfum di saat keluar karena ini semua perkara yang melanggar syariat wa al-imam muslim berkata imam muslim rahimahullah haddathana Ibnu Abi Umar telah memberitakan kepada kami Ibnu Abi Umar qala haddathana Sufyan beliau berkata telah mengabar memberitakan kepada kami Sufyan an Yazid ibn Kaisan dari Yazid bin Kaisan an Abi Hazim dari Abu Hazim an Abi Hurairah taqala dari Abu Hurairah beliau berkata kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aku pernah berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'atahu rajulun maka datanglah kepadanya seorang lelaki. Fa'akhbarahu lalu lelaki ini mengabarkan kepada beliau annahu tazawwaja imra'atan bahwa beliau telah menikahi seorang wanita minal ansari dari wanita ansar فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka berkatalah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata kepada laki-laki ini anadharta ilaiha apakah engkau telah melihat kepada wanita tersebut apakah kamu sudah nazar qala la kata laki-laki ini belum tidak qala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhhab Fandur ilaiha. Pergilah kamu dan hendaklah kamu menagor dia. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Maka sesungguhnya pada mata-mata wanita-wanita Ansor itu ada sesuatu. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencariatkan kepada kita sebelum kita menikah dianjurkan bagi kita untuk melakukan nagor setelah kita anda melakukan khidbah, dianjurkan bagi kita untuk mengetahui siapa calon kita tersebut dan siapa pasangan kita itu. Wa wajhud dalalati minal dan sisi pendalilan dari hadis yang diriwayatkan oleh lima Muslim ini annaha bahwa wanita ini laulam takun mutahajjibatan sekiranya wanita ini tidak berhijab maksudnya sekiranya wanita ini tidak menutup wajahnya ya lamahtaja ayyadhaba ilaiha liyanzur. Tentunya laki-laki ini tidak akan membutuhkan untuk diperintah oleh Rasulullah berangkat kepada wanita tersebut untuk dilihat. Wala nazara ilaiha idza kharajat. Tentunya laki-laki ini kalau memang wanita ini tidak berhijab, tidak menutup wajahnya, maka sudah lama laki-laki ini melihat pada wanita tersebut apabila wanita ini keluar. Nah, tidak perlu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Jadi tidak ada keistimewaan yang lain. Apalagi kalau sampai kemudian terjadi hubungan di antara mereka. Oleh karena itu, yang diistilahkan oleh orang-orang sekarang ini istilah pacaran sama sekali tidak dikenal di dalam Islam. Ya. Perkenalan terlebih dahulu, berangkat ke rumahnya, lalu kemudian melakukan hubungan yang lebih intim lagi yang demikian diharamkan. Sebab yang diperbolehkan di dalam syariat sebelum terjadi akad nikah antara seorang laki dengan wanita hanya nazar saja. Fahas hanya melakukan nazar, melihat kepada calon yang akan dinikahinya tersebut. Fal wajibu 'alal mar'ati huwa tasattur. Maka wajib atas seorang wanita adalah at-tasatturu, menutup aurat. Ini kita sudah jelaskan pada waktu yang lalu pada ayatul hijab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah Al-Ahzab bahwa yang dimaksud dengan al-jilbab adalah pakaian yang diturunkan dari atas kepala yang sampai ke bawah dan tidak ada yang nampak kecuali yang tidak mampu bagi mereka untuk mereka sembunyikan. Nam, yang disebutkan oleh Ibn Abbas yaitu hanya kalau memungkinkan dia menampakkan uh, satu matanya, maka dia nampakkan. Enam eh, Kalau memungkinkan untuk dia sembunyikan semuanya, dia sembunyikan semuanya. Wadhalika aslam. Dan yang demikian itu lebih lebih selamat. وربما عز wa, wa rabbuha azza Dan Allah Subhanahu wa taala a'lamu bimasalihiha. Itu lebih mengetahui kemaslahatan seorang wanita. Wa qad farada 'alaiha alhijab hijab Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka itu hijab. Allah lebih tahu bahwa wanita itu lebih pantas untuk berhijab sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan kemaslahatan kepada para wanita. Wa dan di antara hikmah dan kemaslahatan tersebut siyanatun laki yaitu akan memelihara engkau wahai wanita anil mafasi wasyurur dari kerusakan-kerusakan dan kejahatan-kejahatan. Kalian akan terpelihara ketika kalian menutupi aurat-aurat kalian. Orang-orang akan segan. Mereka tidak akan mengganggu kalian dan mereka akan berusaha menjauhi kalian disebabkan karena kita adalah orang yang afifah, berusaha untuk memelihara diri, memelihara kehormatan kita. Wa fihi dan juga hikmah dari berhijab iffatun laki. Ini akan menjadikan kalian sebagai seorang yang iffah, seorang yang suci. Fa innal afifata tatamayyazu bihijabiha 'anil mar'atil fasiqah. Karena seorang wanita yang suci itu mempunyai keistimewaan dengan berhijab perbedaan dari wanita yang fasikah. Oleh karena itu bisa kita bedakan mana wanita yang rusak, mana wanita yang yang kerjanya pelacur, eh, mana wanita yang mereka itu kerjanya gelandangan di jalan-jalan untuk mencari uh, apa? Untuk mencari tikus-tikus jalan. Nah, dan wanita yang mutahajibah, wanita yang senantiasa menjaga dirinya yaitu dengan berhijab. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan. Demikian pula ini syariat yang telah dijadikan sebagai syariat yang wajibah ala al-mar'a kulliha. Atas seluruh para wanita muslimah mereka wajib untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaqad arafa adaul Islam. Dan sungguh para musuh-musuh Islam mereka telah mengetahui anna khurujal mar'ati mutabarrijatan bahwa keluarnya seorang wanita dalam keadaan bertabarruj babun min abwabi syarri wal fasad. Ini merupakan satu pintu dari pintu-pintu kejahatan dan kerusakan. Wa anna bi fasadiha yafsudul mujtama dan dengan kerusakan wanita maka akan rusaklah masyarakat. Famin ajli hadza maka dengan perkara inilah hum harisuna ala an taqla al mar'atu jilbabaha wa hayaaha maka mereka berusaha mungkin untuk melepaskan jilbab-jilbab para wanita dan kemaluan para wanita. Ya, rasa malu para wanita. Haya yaitu rasa malu para wanita. Wa hatta minal muslimin. Bahkan yang sangat kita menyedihkan dari kalangan kaum muslimin. Man yastankiru al mar'ati ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang berusaha untuk mengingkari hijab seorang wanita. Apabila seorang wanita berhijab, berjilbab, wa yara annahu tazammat. Adapun mereka ini dari kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan, "Oh, ini membuat para wanita itu tercekik," kata mereka. Sulit untuk bernafas. Ya. Ini mengucilkan para wanita. Ini lebih membuat para wanita tidak bisa berbuat sebebas-bebasnya. Tidak ber, berbuat leluasa. subhanallah. Wa min haula dan di antara orang-orang yang busuk perkataannya ini Al-Ghazali Muhammadun Abdalil yaitu Muhammad Al-Ghazali salah seorang tokoh al-Ikhwanul Muslimin yang kalau tidak salah dia sudah tewas di Mesir. Abdalil orang yang tersesat ini walaisat hadhihi bi awwal syatuhatih dan ini bukan dari awal kemungkaran-kemungkarannya. Wa tanzur inhirafatihi min kitab dan hendaklah kalau kamu melihat kepada kitab, kalau kamu hendak melihat kesesatan-kesesatannya, boleh antum lihat ke dalam kitab Hiwarun Hadiun Ma'al Ghazali. Percakapan yang uh, dingin atau percakapan yang uh, hadi bersama Al-Ghazali yang dikarang oleh Salman Fahad Al-Audah. Adapun Salman bin Fahad Al-Audah yang telah menulis kitab ini nashkuru alaih. Kita bersyukur karena beliau telah membantah Al-Ghazali di dalam kitab ini. Akan tetapi Salman bin Fad Al-Auda sendiri mempunyai kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan apalagi atau khususnya dalam permasalahan manhaj dan muamalah terhadap al-hukam wallahu musta'an. Fala yultafatu ila al mukhrudin. Maka jangan kemudian kita melihat dan memandang kepada perkataannya orang-orang yang menjengkelkan wa ila man yaskharu bil hijabi wa ahlihi dan jangan kita pandang orang-orang yang selalu mencela hijab dan orang-orang yang selalu melakukannya fa inna sukhriyata bid-dini wa ahlihi sya'nal mulhidin sya'nul mulhidin karena sesungguhnya as-sukhriyah mencela agama ini dan orang-orang yang selalu mengerjakan agama melaksanakan apa yang terdapat dalam agama ini perbuatannya orang-orang mulhid orang-orang yang selalu membenci agama Islam, orang-orang yang selalu mengingkari agama. Kama qala ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah berfirman wala in sa'altahum apabila engkau bertanya kepada mereka la yaqulunna ma kunna nakhudu wa nal'ab maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bermain-main saja surau saja. Ini ini turun berkenan tentang adanya ucapan beberapa orang munafikin yang mereka mencela Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kami belum pernah mengetahui ada orang yang lebih kuat makannya dan yang paling besar perutnya dan yang paling takut bertemu dengan musuh sampaikan pada Rasulullah tentang berita ini turunlah ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Lalu orang ini yang berusaha meminta udur, dia mengatakan saya minta maaf mandi itu untuk mengangkat janabah. Nah, wal ajabu mimman tastahi min libsil hijab fa Lalu kata beliau dan yang sangat mengherankan mimman tastahi min libsil hijab dari para wanita yang malu untuk memakai hijab. Ya, ada perasaan malu dari mereka. Fa'aqulu laha maka saya mengatakan kepada para wanita yang malu atastahina minal khalqi wala tastahina min rabbik. Apakah kamu malu dari makhluk dan kamu tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa khaliquka wa raziquk. Sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Allah yang telah memberikan rezeki kepadamu. Fatarfudina amra khaliqika min al-haya' minan nas. Lalu engkau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena perasaan malu dari manusia. Kata mereka malu kalau saya berhijab nanti orang akan memperhatikan. Malu nanti orang akan menuduh macam-macam. Wallahul musta'an. Kenapa kita mesti malu? Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan perasaan malu ini kemudian menyebabkan kita meninggalkan suatu ibadah, suatu amalan ibadah, suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan malu yang terpuji. Ya. Dan ini bukan malu yang disyariatkan. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu termasuk daripada keimanan. Bahkan pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati salah seorang ansar yang menasihati saudaranya agar jangan berbuat malu. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Dahu fa innal min al iman." Biarkan dia malu karena memang sifat malu itu termasuk dari keimanan. Akan tetapi dengan perasaan malu ini kemudian seorang meninggalkan syariat ini bukan malu. Ini justru akan menyebabkan seorang itu melakukan perbuatan dosa. Tidak ada kepala dalam perkara kewajiban. Eh, nah, dalam perkara disyaratkan, kenapa kita mesti malu? Menuntut ilmu. Nah, kenapa kita mesti malu? Kita harus menghilangkan perasaan malu ini dalam mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Malu dalam mengerjakan syariat Allah ini tercela, madmum. Oleh karena itu al Imam Mujahid mengatakan la yanalul ilma mustahil wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Nah, karena pemalu, malu untuk hadir di majelis taklim, akhirnya tidak pernah hadir karena malu. Sombong mau hadir di majelis taklim karena kesombongannya kenapa dia harus hadir? Dia juga punya ilmu. Nah, karena kesombongannya ini menjadikan dia juga tidak ikut di dalam majelis taklim akhirnya tidak menuntut ilmu sama sekali wallahu musta'an ala tastahi an tudhiri zinataki lirijalil ajanibi apakah engkau tidak malu wahai para wanita menampakkan perhiasanmu di hadapan laki-laki yang ajaib yang bukan mahram wa tastahi minan nasi idza tadaitil hijab syar'i dan kamu malu dari manusia apabila engkau memakai hijab yang telah disyariatkan فالتي يكون موقفك هكذا من الحجاب الله أعلم بحال إيمانها maka yang demikian ini pendirian engkau wahai seorang wanita dari berhijab yang telah diperintahkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan imannya fa inna Allah yaqul karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36 wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan maka dia mempunyai pilihan yang lain dari pilihan Allah dan Rasulnya itu wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina barang siapa yang bermaksiat menyelisih Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa yaqulu dan Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri-diri mereka perasaan sempit dari apa yang telah engkau jadikan sebagai hukum wa yusallimu tasliman dan mereka berserah diri terhadap hukum tersebut dengan penyerahan yang sebenar-benarnya maka dua ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan banyak lagi ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang haramnya kita mukhalafah menyelisi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah perintah. Itu adalah perintah Allah para Rasulnya tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mukhalafah. Wabatun nisa sebagian para wanita yartadin al-hijab syar'i. Mereka memakai hijab yang disyariatkan. walhamdulillah kita bersyukur dalam permasalahan ini. Lakinnahunna akan tetapi mereka ini Allah, Semoga Allah memperbaiki mereka. tasahalna, mereka terlalu memudah-mudahkan. Ya, dalam permasalahan apa ini mereka mudah-mudahkan? Fayakshifna wujuhahunna. Mereka membuka wajah-wajah mereka. Idza lam yajidna rijalan fit tariq, apabila mereka tidak mendapatkan ada laki-laki di satu jalanan. Nah, ini kadang sebagian para wanita-wanita Yaman ya, kalau lewat di satu tempat atau satu lorong mereka buka karena mengetahui tidak ada laki-laki mereka buka nah ini kan terkadang mungkin secara tiba-tiba akan datang seorang laki misalnya yang lewat dari satu lorong dari hadapan mereka sehingga tidak mungkin dia langsung mampu untuk dia langsung menutupnya tentunya akan ada waktu sehingga sempat mungkin bagi laki-laki ini akan akan melihat ke wajahnya secara tiba-tiba sehingga ini pun bisa membuat membuat fitnah nah kata beliau Sebagian mereka ini terlalu memudah-mudahkan. Mereka membuka wajah-wajahnya. Kalau mereka tidak mendapatkan laki-laki di satu jalan. Fa'idha ra'ina rijalan. Maka apabila mereka telah melihat laki-laki lewat. Yugattina wujuhahunna. Baru mereka tutup wajah-wajah mereka. Wahada la yasluhu. Dan ini bukan perbuatan yang baik. Farubbama annaki la tugattina wajhaki illa waqad ra'aki. Boleh saja engkau wahai wanita, kamu belum menutup wajah laki-laki ini sudah melihat kamu sehingga kamu yang bikin dosa laki-laki juga ini terfitnah akhirnya ya terfitnah disebabkan karena melihat wajah dari seorang wanita wallahu musta'an fattaqillah maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai para wanita wasuni 'ardaki anir rijal dan hendaklah engkau memelihara kehormatanmu dari para lelaki dari dan tutuplah auratmu وقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan termasuk dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan di sabahi wal masa baik di waktu pagi maupun di waktu petang Allahumma astur aurati wa amin rawati ya Allah tutuplah auratku ya Allah tutuplah aibku wa amin rawati dan berikanlah keamanan kepadaku dari apa yang aku khawatirkan dan apa yang aku takutkan dan kathirun tayyiban mubarakan fi sama yuhibbu rabbuna wa yardah an la ilaha illallah wahdahu la وحده lah. Wa له anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din azakumullah Kita telah menjelaskan bahwa adaul Islam musuh-musuh Islam mereka akan selalu berupaya untuk memalingkan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala mulai dari permasalahan-permasalahan yang kecil sampai kepada permasalahan yang paling besar yaitu dalam permasalahan akidah. Permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Mereka berupaya untuk memalingkan kaum muslimin agar mereka keluar dari agama mereka. Maka inilah yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita selalu jadikan sebagai perhatian yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum tidaklah rida terhadap engkau orang-orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka sampai engkau mengikuti langkah-langkah mereka dan ini pula lah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sampai kalau mereka orang-orang kafir itu masuk ke dalam lubang biawak maka kalian pun akan mengikuti mereka lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah al yahudi wa Nasara apakah mereka itu Yahudi dan Nasara maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka dari kalangan ahlul kitab. Di dalam riwayat yang lain para sahabat bertanya, Afarisun warum, apakah mereka itu bangsa Faris dan bangsa Rum? Lalu para sahabat para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Naam, mereka adalah orang-orang Faris dan Ar-Rum, yaitu ibarat dari orang-orang Aajim, orang-orang selain daripada muslimin yang mana kaum muslimin ini akan mengikuti langkah-langkah jahiliyah wallahul musta'an kita telah mendengarkan tadi beberapa bentuk pengingkaran dari orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit yang mereka berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dan muslimat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala di antara yang mereka lakukan yaitu melakukan sukhriyah, mengolok-olok, mengejek kaum muslimat apabila mereka hendak melaksanakan perintah Allah yaitu berhijab di hadapan orang-orang yang bukan mahram mereka. Kemudian berkata Ummu Abdullah hafizahullah taala, "Wa minan nasi man yaqul" Di antara manusia ada lagi mereka yang mengatakan, innal hijabah sesungguhnya hijab berjilbab khasun perbuatan ini dikhususkan bi azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khusus untuk istri-istri nabi saja sallallahu alaihi wasallam karena Allah yaqul karena Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al-ahzab ayat 32 Ya nisa nabi Wahai Istri-istri nabi Lastunna ka ahadin minan nisa Kalian bukanlah seti Seseorang dari kalangan wanita yang lain Ini taqaitunna Apabila kalian bertakwa kepada Allah Fala takhda'na bil qawli Maka janganlah kalian menundukkan perkataan Al-khudu' itu artinya tunduk merendahkan suara. Ya. Istilahnya dia kalau di depan orang yang bukan mahramnya mereka ber manis manis, manis dalam berbicara. Dia sengaja lembut suaranya agar kemudian orang tersebut tertarik kepada wanita ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada istri-istri mereka, wahai istri-istri Nabi, kalian itu bukan seperti dari wanita yang lain. Ini taqaitunna kalau kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qawli. Jangan kalian menundukkan perkataan kalian, yaitu merendahkan ya, istilahnya orang apa? Ajabe-jabe. Ya, dia sengaja man menghaluskan supaya orang itu tertarik. Ini tidak diperbolehkan. Bedakan antara al-khudu dengan al-lin. Halus, ya berbicara halus. Kalau halus di dalam berbicara ini dituntut. Nah, ini dituntut. Boleh. Bahkan ini yang dianjurkan kalau seorang berbicara hendaklah berbicara dengan secara halus. Artinya secara halus yaitu secara yang ma'ruf. Jangan sampai membentak orang. Ya, ataukah berbicara dengan cara yang tidak sopan. Tidak. Tapi ketika berbicara pembicaranya itu dengan cara yang halus artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dalam keadaan seperti itu, dia berbicara sewajarnya. Dia berbicara sewajarnya, jangan juga melakukan taklid di dalam suara. Terlalu mengkasarkan suaranya. Yang demikian ini tentunya tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka, ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisir Al-Karimur Rahman ketika beliau mengatakan apa menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala fala takhda'na bil khawli yaitu janganlah engkau menundukkan perkataan kamu maka di sini yang terlarang tidak boleh tapi alin harus di dalam berbicara ini dituntut nah fayatuma'alladzi fi qalbihi marad kalau engkau merendahkan dan melemah, lembutkan suara kamu, maka akan tamaklah, akan rakuslah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa dan hendalah engkau berkata dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan yang halus. Nah, ini syubhat. Sebagian mereka berpendapat dengan Allah Subhanahu wa taala ini kata mereka hijab khusus untuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata mereka selain daripada istri-istri Rasulullah tidak diperintahkan bagi mereka itu untuk berhijab. Lalu di sini beliau jawab, al-jawabu jawabannya adalah anna nisa'al ummati taba'un li nisa'in nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa istri-istri atau bahwa para wanita umat ini mengikuti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma khassasahu dalil kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Jadi asalnya perintah untuk istri Rasulullah adalah perintah untuk seluruhnya. Perintah untuk wanita-wanita yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anhun. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwa selain istri Nabi itu tidak butuh mereka itu untuk disucikan hati-hati mereka dan disucikan hati-hati para lelaki mereka dari keraguan. Tentunya tidak seorang pun mengatakan yang seperti ini. Nah, karena illah ini, karena sebab inilah ikhwan fidin azakumullah menyebabkan hukum ini secara umum yaitu untuk mensucikan memelihara dari fitnah. Sehingga apapun yang terjadi dalam rangka untuk memelihara fitnah, maka ini bisa dipraktekkan pada setiap zaman. Dan ini sama sekali tidak terkhusus kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu fil usul dan sungguh telah ditetapkan di dalam ilmu usul annal illata bahwa illah ya tentang masalah illah ini illah illa itu suatu apa? Suatu perkara yang menyebabkan syariat ini memberikan suatu hukum disebabkan karena illa ini. Ya. Dan terkadang suatu perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataukah di dalam sunnah satu permasalahan ini akhirnya dijadikan hukum sama dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya berikan permisalan. Contohnya, dalam permasalahan mengeluarkan zakat. Ya, fitrah. Yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya para sahabat ketika mereka mengeluarkan zakat, apa yang mereka keluarkan? Kurma, kemudian gandum, kemudian kismis dan apa? Susu yang dipadatkan. Nah, ini yang biasa mereka keluarkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah keempat jenis ini yang wajib kita keluarkan dan tidak boleh yang lainnya? Nah, ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mengeluarkan empat jenis ini karena empat jenis ini yang ada di zaman Rasulullah merupakan makanan pokok mereka farming ya? Yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, maka apapun dari satu benda yang menjadi makanan pokok di suatu negara, maka itu bisa dijadikan sebagai sesuatu untuk dikeluarkan sebagai zakat. Contohnya misalnya di tempat kita ini apa? Aruz. Seperti beras. Nah, tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang disebutkan di dalam hadis hanya empat jenis. Sedangkan beras sama sekali tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada di Indonesia ini mereka wajib untuk mengeluarkan beras? Kenapa? Karena mempunyai sebab pengeluaran zakat yang sama yaitu apa? Sama-sama apa? Makanan pokok. Nah, karena mempunyai sebab yang sama, maka inilah yang disebut dengan illah illah itu yakni sama sebabnya paham ini ya? nah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk melakukan sholat kosor ketika kita dalam perjalanan apa ilahnya siapa yang tahu ketika kita melakukan sabar perjalanan Allah mewajibkan kita untuk mengkosor sholat kalau sholat empat rakaat menjadi dua rakaat sholat duhur. Eh, nah. Kenapa? Apa ilahnya? Siapa yang tahu? Apa ilahnya? Apa ilahnya? Hah? Apa? Apa? Kepentingan. Ah. Berarti kalau sabar tidak punya kepentingan, ah? Kalau safar, seorang melakukan perjalanan dan tidak punya kepentingan berarti harus disempurnakan dong. Karena ilahnya hilang. Ilah tahu artinya kan? Bolehlah kita bahasakan sebab. Kenapa Allah mewajibkan pada kita untuk mengkosor sholat, memediakan sholat? Hmm? <clears throat> Apa ilahnya? Capek. Berarti kalau orang sabar, tidak capek, harus disempurnakan. Iya. apa? Ilahnya adalah melakukan perjalanan. Ilahnya safar itu sendiri. Karena sebab safar maka mereka diberikan keringanan untuk mengurangi sholat. Ada orang mengatakan ilahnya masyakoh. Bukan. Itu hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghendaki bagi mereka itu keringanan. Nah, karena biasanya orang yang melakukan safar itu mereka merasakan capek, mereka merasakan letih, merasakan lelah, tapi tidak selamanya orang yang melakukan sabar demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah mewajibkan pada kita untuk mengkosor sholat karena apa? Illa itu sabar. Itu namanya illa. Nah, demikian pula dalam ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para wanita sahabat untuk berhijab dalam rangka apa? Apa ilahnya? Untuk mensucikan hati-hati mereka baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Nah, dan ilah ini secara umum bisa dan seterusnya. Kalau para sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dalam rangka untuk mensucikan hati-hati mereka, maka kita orang-orang yang terbelakang ini lebih utama untuk mendapatkan ilah tersebut. Nah, Waqat taqarrara fil usul dan telah ditetapkan di dalam ilmu usul annal illata tu'ammimu ma'lulaha bahwa satu illah satu sebab itu terkadang mengumumkan apa yang disebutkan di dalam illah tersebut wa ilaihi asyara fi maraqis dan inilah yang diisyaratkan di dalam kitab Maraqis Su'ud Maraqis Su'ud itu merupakan satu kitab kitab kecil Maraqis Su'ud yang di dalamnya berisi syair-syair usul fikih ya di dalamnya berisi syair-syair usul fikih yang dikarang oleh salah seorang yang bermadhab Imam Malik bermadhab Maliki biqaulihi dia berkata di dalam kitab tersebut waqad tukhassisu waqad ta'ummu li asliha lakinnaha la tahrumu dan terkadang illah ini bisa mengkhususkan dan bisa pula mengumumkan terhadap asal illah yang disebutkan di dalam suatu nas akan tetapi tidak mengharamkan illah tersebut. Nah, Waqala dan kemudian beliau berkata, yakni Syekh Asy-Syankiti rahimahullah. Wa bima dzakarna dan dengan apa yang telah kita sebutkan. Ta'lamu anna fi hadhihi al-ayati al-karimah. Engkau mengetahui bahwa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ad-dalil al-wadhiha ala anna wujub al-hijab hukmun 'amun fi jami'in nisa. Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa wajibnya berhijab ini merupakan hukum yang umum terhadap seluruh para wanita. La khasan bi azwajihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya khusus terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in kana aslul lafzi khasan bihinna. Walaupun asal daripada lafaz ini khusus terhadap para wanita, lianna umuma illatihi dalilun ala umumil hukmi fihi keumuman ilahnya, keumuman sebabnya kenapa mereka diperintahkan merupakan dalil atas keumuman hukum tersebut. Yaitu apa ilahnya? Untuk mensucikan hati-hati mereka. Wabihi ta'alamu. Maka berdasarkan ini engkau pun mengetahui. Anna hukma ayatil hijabi amun li umumi illatihi. Bahwa hukum ayat hijab itu umum berdasarkan keumuman ilahnya Wa كان حكم هذه الآية عاما بدلالة aman القرآنية Apabila hukum ayat Allah Subhanahu wa taala ini umum berdasarkan penunjukan yang sangat kuat yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut. Fa'lam maka ketahuilah annal hijab wajibun bidalalatil Qur'an ala jami'in nisa. Maka berdasarkan inilah bahwa berhijab menggunakan jilbab menutup dari atas kepala mereka sampai ke bawah kaki mereka dengan menutup wajah-wajah mereka ini hukumnya wajib berdasarkan penunjukan Al-Qur'an terhadap seluruh para wanita. Nah, intah sampai di sini perkataan Syekh asy Kuiti rahimahullah taala. Wa ghairatul rajuli fi hadha zaman lalu beliau mengatakan kecemburuan seorang laki-laki pada zaman kita sekarang ini kadin tazaat sungguh telah hilang ya hilang kecemburuan mereka mereka terkadang ketika melihat lagi apa para wanita mereka jalan dengan telanjang sambil membuka aurat mereka kita tidak punya kecemburuan tidak punya kemarahan terhadap apa yang apa yang mereka lakukan illa man rahima rabbi kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apalagi ikhwani fi din azakumullah apabila seorang lelaki sudah dihinggapi penyakit penyakit syahwat sudah dinodai dengan berbagai macam kemaksiatan melihat seorang wanita keluar dalam keadaan membuka aurat mereka senang ya mereka bahkan bertepuk tangan mereka bahkan berusaha dan berupaya menjadikan para wanita semuanya dalam keadaan seperti itu dan anehnya ini justru kebanyakan dari kalangan kaum muslimin yang sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran kafir barat. Mereka senang kalau seorang wanita itu justru mereka tidak berhijab, tidak berjilbab. Dan ketika melihat seorang wanita yang berhijab, mereka berupaya untuk menjauhkan wanita itu dari dari hijab dengan melarangnya lah, dengan berbagai macam larangan ataukah berupaya uh, menghasut keluarga dan seterusnya dalam rangka untuk menghancurkan agama seorang wanita muslimah. Wallahu musta'an. Walihada dan oleh karena itu, disebabkan karena para lelaki sudah banyak yang berubah fitrah mereka, huwa terukuhah. Lelaki ini meninggalkan wanita itu tak takhruju mutabarrijatan, keluar dalam keadaan mutabar mutabarrijah, membuka auratnya. Wa takhtalitu birrijali fil madaris wa fil aswaq. Lalu kemudian mereka membiarkan ikhtilaf, percampur bauran dengan laki-laki di sekolah-sekolah, pasar-pasar, wa fi ghairiha dan di tempat-tempat yang lainnya. Wallahu musta'an. Wa inna mas'alata tabarruj laysa bil hayyin fa Allah. Berkata Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Haddatsani Zuhair bin Harb telah memberitakan padaku Zuhair bin Harb Qala haddatsana Jarir telah mengabarkan kepada kami Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sinfan min ahli nari lam arahuma ada dua golongan dari penduduk neraka saya belum pernah melihatnya Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar Yadribuna bihan nas Golongan yang pertama yaitu suatu kaum Yang mereka membawa cambuk-cambuk Seperti ekor-ekor sapi Mereka gunakan untuk memukul manusia Dan golongan yang kedua kata Rasulullah Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat Dan para wanita Yang mereka berpakaian dan mereka pada hakikatnya telanjang. Ini dijelaskan oleh para ulama, mereka berpakaian tapi tidak sesuai pakaiannya itu dengan syarat-syarat yang disyariatkan. Ataukah mereka menutup sebagian aurat dan membuka sebagian aurat. Mumilatun ma'ilat dan mereka berjalan sambil melenggak-lenggokkan tubuh-tubuh mereka. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah Kepala-kepala mereka seperti punung-punung konta yang miring. Layat yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka ini tidaklah masuk ke dalam syurga dan mereka tidaklah akan mendapatkan baunya. Wa inna rihaha la yujadu masih masirati kada wa kada. Dan sesungguhnya bau syurga itu sesungguhnya bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Dan ini dari jarak jauh kita sudah mampu untuk mencium. Adapun dua golongan ini disebabkan karena pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan baunya. Wallahu musta'an. Baunya saya tidak mereka dapatkan. Apalagi untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadis min dalailin nubuwah. Hadis ini merupakan dalailun nubuwah, salah satu uh, tanda yang menunjukkan akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a ma akhbarahu bihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sekarang ini para wanita yang mereka keluar padahal mereka muslimah, mengaku sebagai seorang muslimah, keluar dalam keadaan tidak menutup aurat-aurat mereka. Wallahul musta'an. Ada yang menutup aurat tapi yang sebagian disingkat, ada yang menutup auratnya akan tapi justru menampakkan tubuhnya. Ini semuanya mukhalafah, menyelisihi, menentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idzal tazamatil mar'atu biwajibiha nahwal hijabi wa kharajat Apabila seorang wanita sudah komitmen terhadap kewajibannya yaitu dengan berhijab lalu kemudian dia keluar fa'alar rijali ayaghuddu absarahum maka wajib atas para lelaki juga untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka ketika seorang wanita sudah keluar dengan berhijab. Bukan berarti ketika seorang wanita keluar, boleh kita untuk menatap mereka. Karena mereka sudah menutup aurat, tidak. Tetap kita tinggalkan, kita berusaha untuk menun, apa, menundukkan pandangan-pandangan kita. Fa'innaha qad tata'arradu al-ahwal wa Karena sesungguhnya terkadang wanita ini mungkin akan berubah-ubah keadaannya dalam keadaan dia berjalan. Mungkin pakaian diterpa angin sehingga mungkin akan kelihatan sebagian dari auratnya tersebut. Maka kalau seorang lelaki dari awal dia telah menundukkan pandangannya mungkin dia akan terjaga dari fitnah. Sebab terkadang mungkin angin yang datang meniup ataukah mungkin apa tersingkap dengan satu sebab pakaiannya sehingga kelihatan sebagian dari auratnya, maka hendaklah para laki itu untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Farubbama ta'tirihun maka mungkin saja akan datang angin fatarfa'u syai'an min hijabiha maka akan mengangkat sesuatu dari hijabnya wa nahwa dzalika al asbab dan dengan sebab-sebab yang lain allati rubbama takshifu syai'an min zinatil mar'ah yang mungkin saja akan apa menyingkat sesuatu dari perhiasan seorang wanita tersebut. Jadi ini dalam rangka untuk menyelamatkan hati kaum mukminin dan mukminat secara keseluruhan wajib atas mukminah untuk menutup auratnya. Dan setelah mereka menutup auratnya, wajib atas para lelaki untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka untuk menyelamatkan hati-hati mereka secara keseluruhan. Wallahu azza wa jalla yaqulu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم Katakanlah kepada orang-orang mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka wa yahfadhu furujahum dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Ini pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. kalau di dalam Al-Quran disebutkan lafaz menjaga furuj, menjaga kebaluan maksudnya menghindarkan diri dari perbuatan perbuatan zina. Dalika azkalahum yang demikian ini lebih suci bagi mereka. Kita habiskan ini ikhwan fidin. Nah, kemudian kita uh, selesai. Warubba nazratin dan mungkin saja dengan satu kali pandangan ya mungkin kita suatu saat dalam keadaan tidak sengaja memandang seorang wanita dengan satu kali pandangan ini yasirul qalbu min ajliha muhtatina maka hati itu disebabkan karena satu kali pandangan akhirnya terfitnah fa inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman karena sesungguhnya hati-hati hamba-hamba ini itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati-hati hamba tersebut terserah Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Apabila Allah hendak menyesatkan kita, kita akan tersesat. Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dunik, ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kita yang di atas agamamu ya Allah arahkan hati kami ini kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Wal qalbul maftun la tahsulu rahatun lahu bal yakunu mashghulan. Hati yang terfitnah itu tidak akan merasa tenang. Ya, selalu akan merasa tidak enak. La tahsul la tahsul raulaha. Dia tidak akan merasakan kesenangan. Bal yakunu mashghulan, bahkan selalu disibukkan. Wa fi qalaqin ya selalu dalam keadaan gelisah li'annahu yuridu umniyatihi karena dia menginginkan apa apa yang diinginkannya angan-angannya ilan ila nisa'il ajnabiyat wal aqsi min abwabil fasad maka apabila seorang lelaki melihat kepada para wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya wanita melihat kepada laki-laki ini termasuk pintu-pintu kejahatan dan kerusakan fa fi sahihain telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari hadis Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutiba ala ibni adam nasibuhu minaz zina mudriku dzalika la mahala telah ditakdirkan atas anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina dia pasti akan mendapatkannya dia tidak akan menghindar darinya fazinal aini an-nazar maka zinanya mata itu adalah melihat fal aini zinaha an-nazaru maka mata ini zinanya adalah melihat idza hasala taladzudun minan nazrati apabila dia menghasilkan keledatan ketika dia melihat jadi kalau seorang sudah meledat, merasa ledat dengan penglihatannya tersebut, berarti dia sudah maftun, dia sudah terfitnah. Wallahul musta'an. Semoga kita semua terjaga dari fitnah ini. Wallahu azza wa jalla yaqul. Allahu azza wa jalla berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36. Wa min huquqit tariq di antara hak-hak jalan ini juga kalau kemudian di antara kita mesti duduk di dekat jalan atau di pinggir jalan, kita harus menjaga adab-adabnya. Maka di sini beliau akan menjelaskan di antara hak jalan tersebut apabila kita duduk-duduk di jalanan. Wa min huquqit tariqi di antara hak-hak jalan, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kama jaa anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. syar'u yuhadziru min abwab syururi wal fasad. Dan syariat ini selalu memberikan peringatan apabila ada satu perkara yang akan menjerumuskan seorang ke dalam kejahatan dan kerusakan selalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apabila seorang memandang kepada selain mahramnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib sempat melihat seorang wanita yang dia dalam keadaan membuka eh, dalam keadaan terbuka. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib ditegur oleh Rasulullah. Naam, lalu Rasulullah mengatakan, "La tutbi'in nadratan nadhar." Jangan engkau mengikuti satu pandangan, pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Fa innalakal ula, yang pertama bolehlah keringanan bagi kamu untuk melihatnya. Walaysa lakadzaniyah, tapi yang kedua kali tidak ada lagi keringanan bagi kamu. Artinya apa? Yang diperbolehkan, yang diberikan keringanan hanya pandangan secara tiba-tiba an-nadhratul fuja'ah janganlah kita mengatakan pandangan pertama pandangan pertama terus menerus tidak kalau seorang sudah memandang lalu dia meneruskan oh ini berarti sudah al-istirsal fin nazar sudah berkelanjutan di dalam di dalam memandang dan ini sudah terjerumus ke dalam kejahatan ke dalam perbuatan dosa Pernah pula salah seorang sahabat ketika dia memandang seorang wanita itu dipelintir kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada tempat yang lainnya dan tidak memandang wanita tersebut. Wasyairu yakul ada seorang syair yang mengatakan sama faktisamatun fasalamun Fakalamun famau'idun faliqa'u Masya Allah ini syair yang betul di dalam perkataannya Dia mengatakan pertama pandangan dulu Setelah pandangan faktisamatun senyuman Nah ini kalau tidak berhijab ya, Kelihatan giginya oh senyum sudah kalau sudah senyum, fasalamun. Mulai salam. Assalamualaikum. Hah? Yang satunya menjawab, Waalaikumsalam. Mulai. Nah, setelah salam, ah, tanya, di mana rumah tak? Fakalamun mulai berbicara. Iya kan? Setelah berbicara, ngobrol. Mau aidun. Berjanji. Saling berjanji. Ah, janjinya di mana? Di tempat mana? Setelah itu faliqa'u, terjadilah pertemuan. Setelah itu wallahu alam. Ya, apa yang terjadi? Nah, wal qalbu hati inilah yang akan membenarkan atau mendustakan. Ya. Kemaluan tersebut akan terjadi atau tidak? Dialah yang akan membenarkan atau mendustakan. Al-farju yusaddiqu dzalika au ribu kata Rasulullah. Adapun kemaluan dialah yang akan membenarkan atau mendustakan itu. Subhanallah. Asalnya dari mana? Pandangan dulu. Nah, biasanya kalau orang mandang, kalau dia sudah terfitnah, dia akan berusaha mencari di mana orang ini tinggal. Ya. Di mana dia? Dari mana? Ah, setelah tahu dari mana, dia berusaha mengikuti, iya kan? Kalau dia tidak pakai jilbab, dia tidak berhijab, tentunya dia akan tersenyum dengan pandangannya. Setelah itu akan terjadi seperti persis seperti apa yang dikatakan oleh penyair ini. Wa yaqulu akhar dan ada lagi seorang penyair yang mengatakan kullul hada hawadithi setiap kejadian-kejadian mabda'uha minan nazari itu dimulai dari pandangan wa mu'zamun nari min mustasghari syarari dan kebanyakan orang-orang yang terjemus ke dalam neraka itu dari dosa-dosa yang kecil, kejahatan-kejahatan yang dianggap kecil. Kanabratin berapa banyak orang yang dengan pandangannya fa'alat fil qalbi sahibiha yang menjerumuskan ke dalam hati orang yang melakukannya fi'la sihami bila qausin wala watan ya perbuatan di mana tombak ini akan apa jatuh ke tempat yang diinginkannya bila qausin wala watan padahal tombak ini anak panah ini jatuh ke tempatnya tanpa ada busur kata beliau tanpa ada busur dan tanpa ada alat untuk digunakan jadi terbang sendiri dengan apa? dengan pandangan hanya dengan memandang saja tiba-tiba terjerumus ke dalam apa yang di, diinginkannya nah nah di sini ada uh, sepertinya ada yang terjatuh di dalam nuskho ini ya jadi ikhwan atau akhwat yang punya kitab ini ada satu syair yang terhapus. Tidak disebutkan di dalam kitab ini dan saya mendapatkan dari kitab yang lain. Nah, syair itu bunyinya begini. Ini tidak disebutkan dalam kitab ini. Wal mar'u madama ainin yuqallibuha. Dan seseorang selama dia mempunyai mata yang dia bolak-balikkan, dia selalu memandang fi ayunin nasi pada mata-mata manusia mauqufun ala khatari maka dia itu selalu berada di ambang kebahayaan ya mereka selalu berada dalam bahaya dengan apa dengan pandangan dengan mata Nam, Asarra muqlatahu ma darra muhjatahu. Membahagiakan matanya, menggembirakan matanya dengan pandangan itu, ma darra muhjatahu. Apa-apa yang memudaratkan hatinya. Ya. Walaupun matanya dia merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira, tapi hatinya menjadi sakit. Rohnya itu menjadi sakit. Nah, menjadi rusak. Kenapa? Karena memandang. La marhaban bisururin ja'a bidharari. Tidak ada kebahagiaan. Tidak tidak ada ucapan keselamatan bagi kebahagiaan yang mendatangkan kemudaratan. Wa yaqulu akhar dan ada lagi seorang penyair yang mengatakan, "Kullil malihati fil khimaril aswadi." Katakanlah kepada seorang wanita yang cantik, al-maliha itu wanita ayu, wanita cantik, jamila. Fil khimaril aswadi yang memakai kerudung yang berwarna hitam. Mada fa'alti binasikin muta'abbidi? apa yang telah engkau lakukan terhadap seorang yang rajin beribadah nasik nasik itu orang yang rajin beribadah mutaabbidi ahli ibadah apa yang telah engkau lakukan terhadapnya qad kana syammara lis salati thiyabahu ahli ibadah ini sungguh dia telah menyingsingkan pakaiannya siap-siap untuk melaksanakan sholat hatta aratilahu bi babil sehingga engkau wanita yang cantik ini engkau menggoda dia dari pintu masjid ruddi alaihi salatahu wa siyamahu hendaklah engkau kembalikan dia terhadap salatnya dan puasanya biarkan dia melakukan ibadah la tuftinihi bihaqqi rabbi muhammadi jangan engkau memfitnah dia yang sedang beribadah yang sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan engkau fitnah dia dengan hak Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Muhammad nah wayakulu akhar dan ada lagi orang lain yang mengatakan, salah seorang penyair mengatakan, la ya'mananna 'ala nisa'i akhun akhan, ma fir rijali 'ala nisa'i aminu. Janganlah seseorang itu merasa aman terhadap wanita. Ya. Hendaklah kita memberikan nasihat, jangan kamu merasa aman dari para wanita. Ma fir rijali 'ala nisa'i aminun. Tidak ada itu laki-laki yang yang terpercaya terhadap para wanita. Walaupun kita mengatakan orang ini terpercaya, tidak ada itu. Innal amina wa in taharraza marratan la budda wa anna bi nadratin sayakhunu. Sesungguhnya orang yang terpercaya ah, wa in taharraza marratan walaupun dia mampu menjaga pada awal kali la budda wa anna bi nadratin sayakhunu. Itu pasti dengan pandangan yang berkali-kali dia akan berkhianat suatu waktu. Mungkin pada awalnya dia mampu menjaga, ya, karena proses syahwatnya itu akan semakin lama semakin tinggi. Kalau sudah berkali-kali dia memandang, suatu saat dia akan melakukan perbuatan kejahatan. Suatu saat dia akan berkhianat. Nah, wabadun nas dan sebagian manusia, idza kana qadiman ala zawaj, sawa'un kana rajulan aw imra'atan, fayutliqu basarahu ila nisa. Sebagian manusia apabila datang ke perkawinan, pernikahan, apakah dia itu laki-laki ataukah dia seorang wanita, dia selalu apa? Yutliku basarahu ila nisa. Dia selalu meng, menjadikan pandangannya itu selalu melihat kepada para wanita. Ingkana rajulan apabila dia seorang laki-laki. Wa tutliku basaraha ila rijal. Ingkanan imra'atan. Demikian pula para wanita selalu memandang ke kepada laki-laki bihujjati iradatil ikhtiar. Dengan hujjah apa? Saya ingin milih-milih yang mana ini yang menjadi calon saya, kata mereka. Ini banyak kejadian seperti ini mungkin, ya. Mereka boleh kan ketika datang ke pernikahan, nah, untuk saling melihat-lihat. Dalam rangka apa? Ya, kontak jodoh supaya bisa mungkin siapa yang bisa dijadikan sebagai sebagai calon yang berikutnya. Wal jawabu dan jawaban atas perbuatan ini kata beliau lidadaril khatib ila maktubatihi masyru'un bahwa seorang laki-laki yang ingin berkhidbah yang ingin melamar, kalau dia melihat kepada calon wanitanya, calon istrinya itu, ini disyariatkan memang. Kama taqaddama, sebagaimana telah kita jelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ilaiha." Silahkan engkau melihat kepada wanita tersebut. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Maka sesungguhnya ini lebih pantas untuk menjaga hubungan kalian berdua wa kama fi sahihaini dan sebagaimana yang disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim min hadis Sahl bin Sa'd dari hadis Sahl bin Sa'ad fi al wahbah qala pada kisah apa kisah al-wahbah yaitu wanita yang uh, menyerahkan dirinya mungkin ini ada kekeliruan di sini tambah alif yang punya kitab ditambah alif al-wahibah yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk kekhususan Rasulullah bahwa boleh para wanita itu datang untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini khusus untuk beliau tidak untuk yang lainnya. Nah, pada kisah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan dirinya. Qala lalu kemudian berkata Sahal bin Sa'ad, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma taqta'a ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada wanita tersebut thumma taqta'a ra'sahu. Kemudian beliau menundukkan menundukkan pandangannya. Nah, maka di dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya ini menjelaskan kepada kita bahwa melihat calon yang akan didikannya itu disyariatkan. Yang demikian ini boleh. Nam, apabila seorang hendak melakukan khidbah melamar seorang wanita. Walakin akan tetapi ma yakunu nadharu ila kulli imra'atin taraha fit tariq bukan berarti boleh melihat kepada setiap wanita yang kau lihat di jalan. Setiap jalan, ah ini pantas mungkin. Eh, oh ini tidak. Oh ini tidak setiap berjalan dia melihat seorang wanita. Au illa kulli rajulin talqin tulqinahu talqinahu fit tariq ataukah kepada setiap laki-laki yang engkau temui di jalan walakin ilal khatibi awil maktubah akan tetapi yang boleh itu hanya kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dan kepada wanita yang hendak di, dinikahi. Nah, bukan kepada setiap wanita. Nah, oleh karena itu termasuk sebabnya apa perkara yang tidak diperbolehkan apabila kita menjajar 10 orang lalu kita memilih ini tidak boleh juga nah kita menjajar 10 orang ini ini lalu kita oh nomor 4 oh ini tidak boleh nah kita harus melihat satu-satu nah apabila yang satu kemudian kita tidak cocok nah, kita batalkan lalu pindah kepada yang lainnya tidak cocok kita pindah kepada yang kepada yang lainnya nah wa min asbabi ghaddil basari di antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu menundukkan pandangannya az-zawaj, menikah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab. Naam, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu? Ya, yang sudah mampu untuk menikah silakan dia menikah. Maksudnya apa sudah mampu? Dia mampu untuk melakukan yakni hubungan dengan istrinya. Nah, dan dia mampu untuk menghidupi keluarganya. Bukan berarti menghidupi keluarganya dipersyaratkan dia harus punya pekerjaan, tidak. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Di dalam hadis ini juga, hadis Sa'ad bin Sa'ad yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahabat ini tidak punya sama sekali, tidak punya apa-apa. Akan tetapi tetap dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermodalkan apa? Hafalan Al-Quran. Karena sahabat ini menghafal beberapa ayat dari Al-Quran. Dia sudah berusaha pulang ke rumahnya mencari mahar. Sampai cincin besi dia tidak dapat. Nah, tetap dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Iyakun fuqara yughnihimullahu min fadli." Apabila mereka miskin, fakir, dengan pernikahan tersebut insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan akan mencukupkan mereka, akan mengkayakan mereka. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syababi" Wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk al-ba'ah? Ini ba'ah tadi kita sudah jelaskan yang dimaksud adalah dia mampu berhubungan dan mampu untuk menghidupi menjaga keluarganya. Falyatazawwaj. Maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farji karena sungguhnya ini lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa bisawm. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka wajib atas dia untuk berpuasa. Hendalah dia berpuasa fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya itu merupakan perisai bagi dia yang akan menangkal agar dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Tanbih, peringatan ini pada uh, peringatan yang terakhir beliau sebutkan di sini, ba'dun nisa tatahajjabu idza kharajat. Sebagian para wanita ada yang berhijab apabila dia keluar. yakni kalau keluar dari rumahnya. Walakinnaha takshifu 'alal aqarib. Akan tetapi begitu berada di rumah, di dalam rumahnya, dia tetap membuka membuka uh, auratnya di hadapan akarib kerabat. Padahal itu bukan mahram, ya mungkin di hadapan sepupunya, nah, ataukah di hadapan yang bukan mahram yang lainnya. Lalu dia tetap membuka, ini tetap tidak diperbolehkan. Nah, ataukah mungkin suami, saudaranya, ini juga tidak diperbolehkan karena itu bukan mahramnya. Wa khususan khususnya idza kana fil baiti usarun laysu bimaharim. Apabila di dalam rumah itu ada keluarga yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahram mereka. Fa innaha takshif maka wanita ini membuka bihujjati annaha la taqdiru an talbasa hijabaha dengan hujjah dengan alasan bahwa dia tidak mampu untuk memakai hijabnya madamu ma'an fi baitin wahid selama mereka masih bersama-sama di satu rumah tidak mampu dia akhirnya apa kalau di dalam rumah dia tetap membuka hijabnya apakah dia menyangka bahwa hijab itu hanya diperintahkan ketika keluar rumah tidak bukan itu sebabnya tapi ilahnya itu dia harus berhijab terhadap setiap orang yang bukan mahram. Apakah di dalam rumah atau di di luar rumahnya. Wal jawabu an hujjatil wahiyah dan jawaban dari hujjah yang sangat lemah ini bi anna dina laisa bil hawa bahwa agama itu tidaklah didirikan di atas hawa nafsu wa bittiba'il hawa yakunul abdu qad ittakhadha ilahahu hawahu dan dengan mengikuti hawa nafsu sesungguhnya seorang hamba sungguh dia telah mengambil hawa nafsunya itu sebagai ilah sebagai sesembahan Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittaqada ilahahu hawahu, afa anta takuna alaihi wakila?" Apakah engkau melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau terhadapnya ini sebagai wakil? Maka ini merupakan ayat yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab wajibnya seorang wanita berhijab apabila mereka berada di hadapan orang-orang yang bukan mahram mereka maka sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan dari permasalahan ini dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru yaitu ada Rujil mar'ah